Beliau rahimahullahu taala setelah membawakan kitab tauhid beliau setelah itu menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasul saw nanti insya nanti insyaallah yang berbicara tentang masalah tauhid. Ayat yang pertama ialah ayat yang tersebut dalam surat Az-Zariyat. Ayat ke-56. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada segenap hamba-hambanya bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu ialah dalam rangka supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat liya'budun supaya mereka beribadah kepada Allah ditafsirkan oleh Sebagian ahli tafsir yakni liwahidun supaya mereka mentauhidkanku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada pula yang menafsirkan liya'budun yakni supaya mereka merendahkan diri supaya mereka merendahkan diri kepada aku dengan ketaatan dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini penafsiran yang kedua, yaitu mereka para hamba-hamba itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dua penafsiran ini ialah dua penafsiran yang benar. Tidak ada yang bertentangan antara keduanya. Sebab termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan itu ketaatan pertama dan terutama ialah perintah bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Sehingga semuanya betul-betul atau dua makna ini serasi dan saling melengkapi. Sehingga dari sini diketahui sekali lagi bahwasanya hikmah hikmah penciptaan jin dan manusia ialah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal fikiran kepada umat manusia mengutus para rasul kepada mereka, menurunkan kitab-kitab suci untuk mereka. Semua dalam rangka untuk penjelasan masalah ibadah kepada Allah. Penjelasan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah tujuan yang mulia, hikmah yang sangat mulia. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan umat manusia dan jin sekaligus akan tujuan penciptaan mereka ini. Seringkali disebutkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan supaya mereka menyadari dan memahami bahwasanya mereka diciptakan di muka bumi ini untuk hikmah yang besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah Allah menegaskan sabul insanu ayyutraka sudah Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah umat manusia itu mengira? Apakah umat manusia mengira? Dia dibiarkan begitu saja. Sudah. Yakni muhmalin. Dibiarkan. Sebagaimana yang diterangkan oleh al-imam syafi'i Rahimahullah taala dalam kitab beliau Ar-Risalah sudah yakni la yu'mar wa la yunha dibiarkan begitu saja maksudnya ialah tidak diperintah enggak dilarang ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala apakah mereka mengira demikian diciptakan begitu saja dibiarkan, dilalaikan dengan tanpa perintah, dengan tanpa larangan? Maka tentu jawabannya tidak. Juga disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula Afa hasibtum annama khalaqanakum abasa wa annakum ilayna la turja'un Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian main-main, sia-sia. Dan sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ayat ini juga serupa dengan ayat yang sebelumnya. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian, wahai kaum muslimin, kalian, wahai umat manusia, mengira demikian? Diciptakan sia-sia, main-main, dan kemudian tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada balasan, enggak ada siksaan, enggak ada hukuman, maka tentunya jawaban itu semuanya ialah tidak mungkin. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 85 Allah Subhanahu wa taala memberitakan Innalladhi فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد Sesungguhnya zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Sesungguhnya zat, ini Allah. Yang menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Nabi SAW. Laraduka ila ma'ad. Sungguh-sungguh akan mengembalikan kamu kepada hari kebangkitan, hari perhitungan, yakni nanti semuanya akan dikembalikan kepada yaumul akhir. Di sana ada hisab, perhitungan-perhitungan amalan. Di sana ada pahala, ada siksa, wahakata. Sehingga ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya umat manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini bukan untuk perkara yang sia-sia tetapi betul-betul dalam rangka untuk hikmah azimah hikmah yang besar yang disebutkan dalam ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Aku tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hikmahnya ialah supaya mereka beribadah kepada aku hikmatun azimah hikmah yang besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang dimaksud dengan hikmah di sini Kata para ulama, ialah hikmah syar'iyah diniyah. Hikmah syar'iyah diniyah. Maknanya ialah hikmah ini, tujuan ini diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. dikarenakan hubungannya dengan syariat Hubungannya dengan perkara agama. Dicintai, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, belum tentu terjadi. Sehingga, ada sebagian umat manusia yang beribadah kepada Allah. Ada pula sebagian yang lainnya yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnatullah fi khalqih. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya kaum mukminin Orang-orang yang beriman. Yang beribadah kepadanya. Ada pula orang-orang kafirin musyrikin yang enggan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah dari sebagian untuk sebagian yang lainnya supaya Allah tabaraka wa taala melihat siapa di kalangan hamba-hambanya yang taat tadi yang sabar Siapa di antara hambamu tadi yang jujur ibadahnya, yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga hikmah ini, tujuan penciptaan ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab hikmah syar'iyah diniyah, hikmah syar'i berkaitan dengan perkara agama yang Allah cintai, yang Allah ridhai dan itu berarti belum tentu terjadi. Kemudian yang perlu difahami di sini ialah tentang masalah ibadah. Apa makna ibadah itu? Supaya kita semua memahami dan mengerti tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ibadah itu memiliki dua pengertian. Al-ibadah itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, ibadah mengandung makna ta'abbud. At-ta'abbud penghambaan yakni merendahkan diri merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya disertai dengan pengagungan dan kecintaan disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Ini makna yang pertama. Sehingga ibadah itu dimaknakan dengan penghambaan, sikap penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua, ibadah dengan makna yang kedua ialah al-muta'abbadu bihi al-muta'abbadu bihi maksudnya amalan-amalan amalan-amalan yang dinilai ibadah secara syar'i amalan-amalan yang dinilai ibadah secara syar'i ini makna yang kedua. Jadi ibadah dimaknakan dengan amalan-amalan yang secara syar'i, secara syariat itu dianggap sebagai ibadah. Dengan makna yang kedua ini, makna yang kedua ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah beliau menerangkan definisi menerangkan definisi ibadah jenis yang kedua ini. Kata beliau, ibadah itu ialah ismun jami'un ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. من aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Maknanya kata beliau, ibadah itu ialah sebuah nama sebuah nama yang mencakup segenap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala nama yang mencakup segenap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin yang lahir ataupun yang batin ini definisi ibadah dengan jenis yang kedua dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah secara syar'i ialah semua ucapan, semua perbuatan baik yang lahir atau yang batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, zikir, beristighfar, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, jihad, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada berbuat baik kepada tetangga, mentaati pemerintah dan penguasa. Semua perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik ucapan atau perbuatan, baik lahir ataupun batin, itu disebut dengan ibadah amalan-amalan yang dinilai sebagai ibadah. Begitu. Baik, untuk lebih memahami dua pengertian tadi, saya kasih contoh sekarang. Mana yang pertama ialah pengabdian, mana yang kedua ialah amalan. Contohnya sekarang ialah sholat. Sholat solat secara amaliyah, secara amalan, amalan solat itu disebut sebagai ibadah untuk jenis yang kedua. Solat itu di, dikatakan sebagai ibadah masuk dalam jenis yang kedua. Sebab solat itu ialah amalan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi'lus salah, kita melaksanakan ibadah salat. Kita melaksanakan ibadah salat. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat sunnah, rawatib, atau sunnah-sunnah yang lainnya. Tamam? Pelaksanaan salatnya itu disebut dengan ta'abbud, penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya ulangi lagi. Jadi masalah sholat, Amalan sholat itu dikatakan sebagai ibadah untuk jenis yang kedua. Dikarenakan sholat itu merupakan amalan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dinilai sebagai ibadah. Kemudian pelaksanaannya kita melaksanakan ibadah sholat lima waktu atau yang lainnya, pelaksanaan tadi juga dinilai sebagai ibadah dengan pengertian yang pertama, yaitu ta'atbud, penghambaan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ada insyaallah taala. Ini supaya difahami sehingga betul-betul kita bisa melaksanakan insyaallah taala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya kemanfaatannya untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Allah setelah menyebutkan ayat tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebutkan setelah itu ayat yang berikutnya ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Allah mengatakan, aku tidak menginginkan dari mereka suatu rezeki pun dan aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan baraku. Yakni ibadah itu sesungguhnya kemanfaatannya kembali kepada kita masing-masing untuk kemaslahatan kita, kepentingan kita, masa depan kita yang cerah nanti di yaumul qiyamah wa bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan disebutkan dalam ayat ini bahwasanya yang berkewajiban beribadah ialah dua. Diistilahkan oleh para ulama dengan as-saqalain. As-saqalain yaitu manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-jin itu ialah alam gaib, makhluk di alam gaib yang kita tidak mengetahuinya, tidak bisa melihatnya. Yang biasa diistilahkan oleh orang kita makhluk halus. Jin sama seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang ahli maksiat, ada yang munafik, wah kata. Ada yang ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan jin juga termasuk makhluk yang terkena beban syariat. Sehingga kehidupan mereka sama dengan manusia, hanya saja mereka di alam gaib, kalau kita di alam nyata. Nah, sementara manusia al-ins, mereka disebut dengan insun. Ins, insan, dikatakan oleh para ulama, dikarenakan mereka la ya'ishuna biduni inas mereka tidak bisa hidup dengan tanpa makhluk yang lainnya. Nah, sehingga mereka membutuhkan makhluk yang lainnya, membutuhkan perhatian makhluk yang lainnya. Masing-masing mereka saling uh, apa namanya uh, mengisi wakil. Manusia juga demikian, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang zalim, ada yang fasik, ada yang ahli maksiat, ada yang ahli taat, mereka semuanya terkena beban asyariah ini. Naam, wallahu alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk ayat yang pertama ini sangat jelas kaitannya dengan bab tauhid dari firman Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun yang menunjukkan bahwasannya tujuan diciptakannya manusia dan jin itu ialah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bertauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya.